Alhamdulillah sebagaimana yang sudah diumumkan kajian kita di sore hari ini membaca kitab tauhid alladzi haqqullahi 'alal 'ibad. Perlu diketahui bahwa bidang ilmu tauhid adalah bidang ilmu yang terpenting. Tidak menyampingkan bidang-bidang ilmu yang lainnya adalah penting juga. Namun masalah tauhid ini adalah permasalahan yang terpenting. Kita butuh tauhid yang sudah rutin kita baca di majelis majelis-majelis ilmu di Semarang ini Hanya saja dalam beberapa waktu terakhir ini sempat terhenti. Walhamdulillah ketika ada kesempatan kita baca dan kita lanjutkan pembahasan kitab tauhid tersebut. Di mana dalam pertemuan terakhir dulu sudah kita menyelesaikan bab yang ke-26 Sekarang kita memasuki bab yang ke-27 Babu maja'a fit Bab apa-apa yang datang tentang tatayyur Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sebagaimana dalam beberapa bab yang beliau sebutkan beliau mengungkapkan dengan majaa fitatoyur apa-apa yang datang berkaitan dengan tatoyur eh, terkadang dalam bab-bab yang lainnya beliau menyebutkan dengan tegas larangan eh, dalam bab tersebut karena hal itu memang jelas tegas satu hal yang dilarang. Tidak ada pembahasan sedikit pun eh, bahwa hal itu dibolehkan. Namun ketika hukum asalnya itu adalah dilarang, tapi ada dalam pembahasan itu sesuatu yang boleh maka beliau sebutkan dengan kalimat majaa fitatoyur. sebagaimana dulu juga ketika kita membahas tentang masalah rukyah juga tamimah beliau sebutkan apa dengan ungkapan majaa firruqa wa tamaim Eh, hukum asalnya ruko atau berbagi rukiah dilarang, bahkan mengandungi kesyirikan. Ya. Tapi kemudian syariat membenarkan kalau rukiah itu sesuai dengan syariat. rukiah atau jambi dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu dibolehkan. Sehingga rukiah ada yang rukiah sirkiah ada yang rukiah masruah. Hmm. Demikian juga dalam bab yang ke-27 ini. Maja'a babu maja'a fit tatayyur. Apa-apa yang datang tentang tatayyur. Sering dimanakan apa? Anggapan sial. Kalau disebutkan dalam pamflet itu kita baca kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Ya. Eh, eh, Sebelum kita baca secara rinci, kita baca dulu maten atau intisari yang tersebut dalam kitab Tauhid. Ya. Walaupun membacanya secara global. Ya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala <clears throat> wa qaulillahi taala ya. dan firman Allah taala Ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Ketahuilah bahwa kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Dikira ada selain Allah yang menentukan, selain Allah itu menentukan seorang itu dapat kesialan. Ini surat Al-A'raf ayat yang ke-131. Wa qauluhu juga firmannya. Qalu ta'irukum ma'akum. A indukirtum bal antum musrifun. Mereka para rasul alaihi musallatu wasallam berkata, Kesialan kalian Para Rasul ketika menyatakan kepada umatnya yang didakwahi, diajak tapi membanggang, Kemudian umatnya itu mendapatkan kesialan. Kesialan kalian itu adalah karena ulah kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan lalu kalian mendapatkan kesialan sesungguhnya kalian adalah kaum yang melampaui batas kemudian dalil yang ketiga An Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadis dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara akhrajahu La adwa, tidak ada adwa. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Wala tiyarata dan tidak ada tiaroh tidak ada anggapan sial. Dan ini yang menjadi pembahasan kita. Wala hamata wala safara akhrajahu dikeluarkan hadis ini oleh Al Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun Imam Muslim menambahkan artinya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada tambahan lafaz wala nau'a wala ghula. Wala nau'a wala ghula. Tidak ada anggapan sial karena bintang, tidak pula eh, adanya kesialan karena hantu. Walahuma dan bagi keduanya, bagi Al-Bukhari dan Muslim, An Anasin radhiyallahu anhu qol dari Anas Semoga Allah meridhoinya dia berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda La adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lu Tidak ada adwa, tidak ada tiaroh <clears throat> Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada anggapan sial karena burung. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam wa yu'jibunil fa'lu. Dan mengagumkan terhadap aku al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum dengannya? Kal beliau bersabda al kalimatu tayyibah. Ya. Kalimat yang bagus. Ya. Juga dalil yang berikutnya. Wali Abi Dawud bisanadin sahihin an Urwata bin Amir radhiyallahu anhu kal, Bagi Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir dia mengatakan Dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah disebutkan tentang totoyur anggapan sial karena burung. Disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakal maka beliau bersabda ahsanu hal fa'lu Sebagus-bagus tiarah itu adalah al-fa'lu. Eh, apa tadi? Kalimat al-kalimah at-thayyibah. Ucapan bagus yang mendorong e, apa, sikap optimis. Wala tarudu muslima. Tidak boleh tatoyur atau anggapan sial karena burung itu menghalangi seorang muslim. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu Apabila seorang dari kalian melihat apa yang tidak dia sukai sebagai bentuk itu tanda sial. Falyakul hendaknya dia mengucapkan, hendaknya dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ya Allah, tidak bisa mendatangkan berbagai kebaikan kecuali hanya Engkau. Dan tidak bisa menolak berbagai kejelekan kecuali Engkau. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Engkau. Walahu min hadis Ibni Mas'udin marfu'an. Dalil yang berikutnya riwayat bagi Abu Dawud juga dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' Atiyaratu <clears throat> sirkun atiyaratu sirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul Tiarah itu kesirikan Tiaroh itu adalah syirik. Anggapan sial karena burung itu adalah syirik. Tidaklah dari kita kecuali Tidaklah dari kita kecuali terbersit anggapan sial itu. Walakin Allah yudhibuhu bitawakul angkat tetapi Allah akan menghilangkan Hal itu dengan sikap tawakal kepada Allah. E, maknanya kalau muncul di benak seseorang anggapan sial karena burung atau yang semisalnya maka hendaknya seorang itu langsung bertawakal kepada Allah sehingga rasa bimbang, was-was, anggapan sial karena perkara-perkara tadi itu akan hilang dengan bertawakal. Allah akan menghilangkan sikap was-was pada seseorang tadi dengan hamba itu bertawakal kepada Allah. Makna walakin Allah yulhibuhu bitawakul akan tetapi Allah akan menghilangkan sikap tadi dengan tawakal. Jadi sekali lagi kalau tiba-tiba muncul terbetik di hati ini akan muncul kesialan karena tanda-tanda sial tadi maka hendaknya orang itu bertawakal hanya kepada Allah saja tunduk dan berserah diri kepada Allah saja dia tidak mengamalkan tidak menggubris tidak mengamalkan apa yang terbetik di hati tadi maka Allah akan mengampuni orang tersebut. Allah tidak akan mengadab menyiksa orang itu tadi. Ya. Dan kenyataannya mungkin terjadi pada setiap kita. Ya. Ketika di masyarakat ada eh, sikap-sikap tatoyur, anggapan sial karena burung, karena ular, karena hari, karena lafat-lafat tertentu hmm, terbawa kepada anggapan kebanyakan orang, jangan-jangan akan terjadi seperti ini. Maka ini harus dihilangkan. Kita bertawakal bersandar penuh kepada Allah Ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Wa ja'ala akhirahu min qali bin Mas'udin. At-Tirmidzi menjadikan akhir penggalan dari hadis ini termasuk ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Namun wa alam ini diperselisihkan. Jadi artinya salah satu pendapat bahwa penggalan hadis yang terakhir wa ma minna illa Walakin Allah yudhibuhu bitawakul. Tidak ada dari kita ini kecuali pernah terbersit eh, tatoyur tadi. Ada yang berpendapat itu ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Wali Ahmad min hadis Ibnu Amr. Bagi Imam Ahmad dari hadis ibnu Amr radhiyallahu anhuma Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka Barang siapa yang raddathu tiyaratu an hajatihi Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena tiaroh tadi, karena anggapan sial, Fakat asroka maka dia telah terjerumus dalam kesirikan. Menganggap ada selain Allah yang bisa mendatangkan kesialan. Kalau fama kafaratu dhalik. Para sahabat bertanya, lalu apa kafaroh penebus dari perbuatan itu? Qal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda antakula Allahumma la khaira illa khairuk wala taira illa tairuk wala ilaha wairuk Hendaknya dia berdoa Allahumma la khaira illa khairuk Ya Allah tidak ada kebaikan sama sekali Kecuali kebaikan yang datang dari engkau Wala taira illa tairuk Tidak ada kesialan sama sekali Kecuali kesialan yang datang dari engkau Yang engkau tentukan wala ilaha wairuk dan tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali engkau. Walahu min hadithil fadl ibni Abbas. Eh, sebelumnya hadis tadi eh, Ibnu Amr disahihkan oleh Al Albani dalam as sila as Artinya termasuk, termasuk disyariatkan ketika seseorang itu pernah bertatoyur, ya, mengurungkan hajatnya, mengurung, mengurungkan tekadnya, membatalkannya karena anggapan sial tadi, e, maka dia harus bertobat kepada Allah Taala dan dia mengucapkan doa ini, Allahumma la khaira illa khairuk, wala taira illa tairuk, wala ilaha wairuk. Berikutnya, walahu min hadithil Fadl ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Juga riwayat Imam Ahmad dari hadis Al Fadl bin Abbas innama tiyaratu ma amdhaka aw raddaka semata-mata yang namanya tiaroh itu totoyur atau anggapan sial yang dilarang itu apa saja yang eh, melangsungkan terhadap engkau atau yang mengurungkan terhadap engkau Tidak ada anggapan sial langsung dilakukan, ada anggapan sial mengurungkan apa yang menjadi hajat atau kebutuhannya. Sebelum kita baca penjelasan rinci yang kita nukilkan dari kitab Fathul Majid, eh, kita baca dulu apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam apa? al kaulu Sadid fi di tauhid. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir as menjelaskan tentang uh, atiyarah. Ada juga yang disebutkan dengan atiyarah atau juga tatoyur. Tatoyur anggapan sial karena burung. Ya disebutkan dalam al-qaulu sadid fi maqasid tauhid wa huwa tasaumu bituyur yaitu anggapan sial karena burung-burung. Namun tidak itu saja. Wal asma'i wal alfabi wal biqa'i wa ghairiha. Juga anggapan sial karena nama. Ya Wallah alam bentuk bentuk apa? E, bentuk kenyataan artinya anggapan sial karena nama. Ya bisa jadi mungkin e, apa, nama seseorang Kalau di sebagian masyarakat itu ada anggapan Eh, sudah diberi nama dengan nama yang bagus, Muhammad namanya, ya, atau Abdurrahman. Ya. Karena sakit-sakitan terus, ya, ada orang membisiki diganti saja namanya, untung atau bejo. Maaf kalau kebetulan ada yang nama bukan bermaksud menunjuk apa nama pribadi, tapi ini hanya menggambarkan. Nama yang tadinya sudah bagus Abdurrahman Muhammad diganti dengan nama-nama tadi. Setelah itu tidak pernah sakit sehingga itu dianggap oleh sebagian masyarakat nama yang sial. Ya. Nama yang mendatangkan kesialan. Ya. Hmm. Juga alfat, beberapa lafat. Ya. Wow alam juga bentuknya. Ya. Eh, ada cerita bagi sebagian nelayan di daerah tertentu ketika berlabuh mencari ikan itu tidak boleh ngomong, tidak boleh berbicara dengan lafat-lafat tertentu. Ya. Karena akan mendatangkan kesialan. Ya. Mungkin ini diketahui oleh sebagian nelayan. Ya. Lafat apa tidak boleh disebutkan. Kalau kemudian disebutkan oleh pengikut nelayan yang baru, kenyataannya kemudian tidak mendapatkan ikan. Sepi, tidak dapat hasil di hari itu. Ya. Nah sehingga tidak boleh menyebutkan lafat-lafat tertentu. Hmm. Albiko juga ya. tempat ya, tanah tertentu ya. wagoiriha dan yang lainnya. Hmm. Anggapan sial misalkan karena hari hari apa Rabu misalkan itu sering mendatangkan kesialan atau anggapan sial karena bulan kita mungkin hampir semua ngerti istilah orang Jawa bulan suro. Ya. Bertepatan dengan bulan Muharram, sepi orang melakukan hajatan. Tidak ada yang nikahan, tidak ada yang ini, tidak ada yang itu. Karena anggapan sebagian mereka itu bulan yang mendatangkan kesialan. Ya. Kenyataannya, kenyataannya ya. Ternyata sebagian orang ketika menikahkan anaknya di bulan suro, keluarganya tidak harmonis. Terjadi apa? perceraian. Nah, itu semakin menguatkan apa? asumsi masyarakat, menguatkan sikap tatoyur. Berarti memang betul-betul bulan suro itu mendatangkan kesialan. Ini berarti apa? Terjadi pada orang itu tasyaum, si, meyakini sikap sial karena bulan tersebut bulan suro. Mungkin tanggal juga ya. Tanggal misalkan apa yang dianggap oleh sebagian manusia mendatangkan kesialan tanggal 13 ya. Saking takutnya dengan tanggal 13 ya. E, misalkan alamat rumah itu ada nomor 1, 2, 3 yang nomor 13 tidak ada ya, ada ya. Hmm, apartemen atau hotel juga seperti itu. Tingkat 13 itu tidak ada. Tidak ya, ada tingkat ke 13. 12 langsung 14. Ya. Hmm. Hurufat ini. Cerita bohong seperti itu. Hmm. Jadi berarti apa tadi? Anggapan angka 13 itu sial. Ya. Dan yang lainnya banyak sekali ya. membunuh ular, melihat ular suruh dibunuh. Tapi ular itu dibiarkan oleh seseorang karena istrinya lagi hamil katanya. Kalau bunuh sial ini. Eh, itu maksud dari apa pembahasan tatoyur, tasyaum. Ya. Fanaha 'anit tatoyuri wa dzammil mutatayyirin maka pembuat syariat yakni Allah dan Rasulnya alaihi wassalatu wassalam melarang tatoyur yang seperti ini mencela orang-orang yang bertatoyur seperti itu Allah dan Rasulnya demikian pembuat syariat melarang mencela terhadap tatoyur dan pelakunya wa kana yuhibbul fa'la wa yakrahu tiyarata Pembuat syariat mencintai al-fa'lu. Mencintai apa? Sikap optimis, kalimat yang thayyibah namun melarang membenci tiaroh atau tatayur. Apa perbedaan antara tiaroh dengan al-fa'lu? Wal farqu bainahuma perbedaan keduanya annal fa'alal hasanu la yadhulu bi aqidatil insani wala bi aklihi. Al fa'lu tadi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu al kalimatut thayyibah. Al hasan satu kebaikan al fa'lu itu tidak merusak akidah manusia, tidak merusak akal manusia. Sama sekali tidak merusak akidah dan akal manusia al-fa'lu tersebut. Walaysa fihi ta'alikul qalbi bi ghairillah. Juga al-fa'lu itu tidak ada padanya ketergantungan hati kepada selain Allah, tidak ada. Ketergantungan hati kepada selain Allah itu tidak ada. Bal al maslahatun nasatu. Bahkan pada al-fa'lu itu ada maslahah yang memberikan semangat wasurur juga menyenangkan wa taqwiyatun nufusi alal matalibin nafiah juga menguatkan jiwa untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang bagus. Wasifatu dzalika sekarang sifat bagaimana pensifatan terhadap al-fa'lu ini ayazimal abdu ala safarin au zawajin au abdin minal uqud seorang hamba yang bertekad, berazam untuk safar, bepergian jauh, untuk menikah atau untuk melakukan perjanjian akad dari berbagai akad, berbagai perjanjian jual beli atau yang lainnya. Au ala halatin minal ahwalil muhimmah atau bertekad melakukan satu keadaan dari keadaan-keadaan yang penting. Sumaya rofitil kalahali maya surruhu. Kemudian dia melihat keadaan yang menyenangkan. Keadaan apa? Yang menyenangkan. Au yasma'u kalaman yasurruhu atau dia mendengar ucapan yang mengembirakan Mislu seperti ya Rashid, ya Salim, ya Ghanim. Ya. Ada yang mengucapkan ya. ya Rashid wahai yang lurus, ya Salim wahai yang selamat, ya Ghanim wahai yang beruntung. Hmm. Hmm. Eh, sebelumnya menambahkan cerita misalkan ya. ada istilah di masyarakat itu rumah tusuk sate ya. rumah tusuk sate jadi pas di pertigaan nah, dari sini dari sini dari sini eh, ini rumahnya jadi kalau dari sini itu nebrak rumahnya itu ya. anggapan sial pada sebagian pemikiran orang ya. rumahnya itu tusuk sate ya. hmm. Misalkan orang mengontrak atau mau beli rumah, tidak ada kecuali nemunya itu. Ya. Hmm. Nah, terus sudah mendapatkan itu gambaran itu ada orang yang menyatakan ya gonim, wahai orang yang beruntung dapat rumah posisinya seperti itu ya. kalau untuk toko kan laris ini ya dilihat dari banyak penjuru hmm dia senang, merasa senang. Ada yang membisiki, ada yang berbilang, ada yang mendengar dikatakan dapat rumah ini untung. Ya. Hmm. Satu kegembiraan. Ya. alu, Lalu dia optimis. Ya. Sudah cari rumah tidak dapat, tidak nemu, nemunya nih tusuk sate ini. Ya. Kok ada yang membisiki, wah orang yang beruntung loh, dikatakan untung. Dia apa? Optimis wa yasdadu tam'uhu fi taisiri dzalikal amri alladzi azima alaih. Bertambah semangatnya hmm. dalam memudahkan urusan itu yang dia telah bertekad padanya. Fahada kulluhu khairun wa atharuhu khairun. Maka ini semua adalah kebaikan dan pengaruhnya juga baik. Walaysa fihi minal mahadiri syai'un. Pada hal ini tidak ada larangan-larangan sedikit pun. Enam itu sifat atau gambaran mengenai apa? Al-fa'lu. Wa amat Adapun tiaroh atau tadi tatayur istilah lainnya, fa'inahu ida azima ala fi'li sayin min dalika al umurin nafi'ah dini aw fid dunya. Apabila hamba itu telah bertekad untuk melakukan sesuatu dari hal itu tadi, menikah atau safar atau yang lainnya, dari perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan dunia ataupun agama, fayara au yasma'u ma yakrahu athar athar apa au yas fayara au yasma'u ma yakrahu dia melihat atau mendengar sesuatu yang dia benci hmm. athara fi qalbihi lalu berpengaruh di hatinya berpengaruh di hatinya. Ahadu amro ini ini ada satu kemungkinan dari dua perkara. Ahaduhuma a'dhamu minal ahor. Salah satunya lebih besar, lebih berbahaya daripada yang lainnya. Yang pertama, an yastajiba lidzalika da'i. Hmm. Eh, apa yang dia dengar atau yang dia lihat tadi dia terima. Yastajiba lidzalika. Hmm. hmm pendorong tadi dia terima. Fayatruku na aziman ala fi'lihi au bil aks. Lalu dia meninggalkan apa-apa yang sudah dia tekati untuk melakukannya atau sebaliknya. Ya. Hmm. Sebaliknya artinya tadinya tidak mau menjalankan, tapi karena mendengar ucapan atau melihat sesuatu yang dianggap anggapan sial, tadinya sudah tidak mau menjalankan jadi menjalankan. Ya fayatatayyaru bidzalika maka dia bertatoyur dengan itu wayan kusuanil amri na aziman alaihi dia mengurungkan perkara yang dia bertekad dengannya Fahada kama taro maka ini sebagaimana engkau lihat qad alaqa qalbahu bidzalikal makruh wa yatata'aliki wa amila alaihi Sungguh dia telah menggantungkan hatinya kepada perkara yang dia benci tersebut. Dengan puncak rasa ketergantungan dan dia mengamalkannya. Hmm. Yang contoh nyata misalkan eh, apa, bulan ini ya. Bagi sebagian orang mengatakan bulan suro. Ya. E, kalau mau menikah Ya. Di bulan suro ya, sudah muncul ucapan apa? Tidak akan langgeng, akan selaka. Ya. Hmm. Ucapan-ucapan itu, bisikan-bisikan itu apa? Dia dengar, dia terima, kemudian betul-betul mengurungkan. yang tadinya sudah memenikah di bulan ini diurungkan. Hmm. Maka orangnya itu hatinya betul-betul tergantung kepada bulan itu, bulan suro tadi ya. Hmm. Tidak hanya itu saja, bahkan mengamalkannya. Artinya sudah diurungkan. Ya. Nikahnya ditunda lah paling setengah bulan lagi, ya. bulan sofar sudah. Ya. Sudah betul-betul mengamalkan. fatasarrafa dzalikal makruhu fi iradatihi wa azmihi wa amalihi perkara yang dibenci tadi telah mengatur keinginannya tekadnya dan amalannya fala syaka annahu ala hadzal wajhi atharu ala imanihi maka tidak diragukan lagi di atas sisi yang seperti ini Hal itu telah mempengaruhi keimanannya. Wa akhalla bi tauhidihi dan mencacati terhadap tauhidnya wa tawakkulihi dan tawakalnya. Thumma ba'da hadza la tas'al amma sayahduthuhu lahu hadzal amru min dha'fil qalbi wa wahnihi wa khawfihi minal makhluqin. Kemudian setelah ini. Jangan engkau tanya tentang apa yang akan terjadi pada dia terhadap urusan itu dari lemahnya hati, lembeknya hati, rasa takut terhadap para makhluk. Wa ta'allaqahu bil asbabi wa bi umurin laysat asbaban. Dia telah bergantung kepada perkara tadi hmm, atau dia menjadikan perkara tadi sebagai gantungan hmm. atau menjadikan tadi sebagai sebab-sebab ya. hmm. menjadikan bulan suro itu bulan suro dijadikan sebab ya wabi umurin dan menjadikan perkara-perkara lain yang itu apa laisat asbaban yang itu bukan sebagai sebab wan kitau qalbihi min ta'alluqihi billah dan terputusnya hati dia dari ketergantungannya dia terhadap Allah masalah bahagia dan sengsara Siapa yang menentukan? Hanya Allah saja semata. Ya. Berkaitan menikah di bulan suro, ya. bepergian misalkan apa di, dianggap di hari Rabu atau apa bepergian di tanggal 13 ya. <clears throat> itu bukan sebagai sebab ya Eh, bukan sebagai sebab seseorang itu akan mendapatkan kesialan, bukan sama sekali. Ya. Hmm. Hmm. Dan otomatis karena seorang menjadikan itu sebagai sebab kesialan, maka terputus hatinya ketergantungannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, terhindar dari kesialan. Tidak ada di hatinya yang seperti itu adanya anggapan di hati dia jangan-jangan muncul kesialan, mesti muncul kesialan karena ini karena ini. Ya. Hmm. hadza min da'fi tauhid wa tawakkuli wa tawakkuli dan ini termasuk lemahnya tauhid dan tawakal. Wa min turuki syirki wa wasailihi dan termasuk jalan-jalan kesirikan dan langkah-langkahnya wa minal khurafatil mufsidati lil akli dan termasuk khurafat berbagai khurafat apa cerita bohong yang merusak terhadap akal jadi akalnya itu rusak karena cerita-cerita bohong yang seperti tadi Nah ini perkara yang pertama dan ini perkara yang paling berbahaya. Ya. Jadi ada tadi apa bisikan-bisikan dari luar eh, bahwa itu adalah kesialan, mendatangkan kesialan, terus langsung dia terima, eh, apa dia yakini, dia tidak apa dia melakukan mengamalkannya, ya. tidak mau tadi hajatan di bulan itu. Ya. Hmm. Hmm. E, eh, maka ini jelas lemah tauhidnya, tawakalnya kepada Allah. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Ala yastajiba lidzalika da'i. Dia tidak menerima terhadap faktor itu. Contoh yang lain misalkan apa? Mau pergi kejatuhan cicak. Pas sudah di pintu mau keluar kejatuhan cicak apakah anggapan sebagian orang nanti ini dalam pepergian akan ada madorot, ya, kecelakaan dan sebagainya. Ya. Hmm. Kalau dia meyakini, wah ini anggapan sial ini, dia tidak jadi pepergian, ah bisa ditunda besoknya lagi. Ini masuk perkara yang pertama tadi. Ya. Tawakal tauhidnya lembek, lemah. Bahkan ini mengantarkan kepada kesirikan keyakinan bahwa selain Allah itu ada yang bisa mendatangkan kesialan. Ya. Hmm. Padahal kalau seorang itu hanya bertawakal kepada Allah, dia keluar rumah dengan berdoa, dia selalu berzikir, dijaga, dipelihara oleh Allah, tidak mendapatkan kesialan sama sekali. Ya. Sedangkan perkara yang kedua ini memang tidak menerima anggapan sial tadi, walakinnahu yu'athiru fi qalbihi hazanan wa hamman wa ghamman namun berpengaruh di hatinya. Sedih, susah, gelisah. Ya. Hmm. Jadi tetap bepergian meskipun kejatuhan cecak di atas dari atas pintu tadi. Tetap bepergian, tapi sedih. Ya. E, apa tadi? Susah, gelisah. Ya. Wa in kana dunal awwali lakinnahu syarrun wa dhararun 'alal 'abdi. Meskipun tingkatannya di bawah tingkatan yang pertama tadi, tapi ini kejelekan, membahayakan terhadap hamba. Ya. Hmm. Jadi tetap pergi, tapi hatinya tadi jangan-jangan akan mendapatkan kesialan. Ya. Wadau liqalbihi wa muhinun litawakkulihi melemahkan terhadap hatinya dan terhadap tawakalnya. Warubama asobahu makruhun bahkan terkadang tertimpa apa yang tidak disukai eh, tertimpa terhadap apa yang dia benci. Ternyata benar apa meleset jatuh ketika perjalanan tersebut. walona annahu min dzalikal amr, dia menyangka e, perkara itu karena sebab tadi. Fakawiya tatoyuri fakawi fakawiya tatoyuruhu, maka menjadi kuat tatoyurnya. Warubama Tadaraja bihi ilal amril awal. Terkadang meningkat menjadi perkara yang pertama. Ya. Jadi sudah betul-betul meyakini bahwa itu memang anggapan sial. Ya. Mendatangkan kesialan. Fahada tafsilu baina laka eh, fahada tafsilu yubayyanu laka yubayinu laka wajhu karahati syari'i litiyarati wa dhammiha maka rincian ini menjelaskan kepada engkau sisi larangan pembuat syariat ya, terhadap tiaroh dan syariat membenci terhadap tiaroh tadi anggapan sial tadi wa wajhu munafatiha litauhidi wa tawakkul juga sisi hmm, saling menafikan menafikan itu menghilangkan menghilangkan terhadap tauhid dan tawakul menghilangkan itu bisa jadi menghilangkan secara total atau menghilangkan kesempurnaan kalau orang itu sampai sudah betul-betul meyakini bulan surah tidak boleh semata-mata bulan surah itu akan mendatangkan kesialan Ya. Bukan Allah, bukan yang lainnya. Kata orang itu. Makanya hilang tauhidnya, tawakalnya, keimanannya hilang. Ya. Murni meyakini ada selain Allah yang bisa mendatangkan kesialan. Ya. Hmm. Padahal itu tidak dijadikan sebagai sebab apa yang bisa mendatangkan kesialan. Sama sekali bukan sebagai sebab. Ya. Hmm. Atau menghilangkan kesempurnaan. Ya. Tadi munculnya was-was, bimbang, ragu-ragu. Ya. Tidak meyakini penuh, tapi tadi masih ada kebimbangan dan keraguan. Wayan bagi liman wajada say'an min dalika wa khafa antaglibahu dawa'id tabi'iyah Mestinya bagi orang yang mendapati sesuatu dari hal itu dan dia takut faktor-faktor tabiat tadi mengalahkan dia. Jadi misalkan ada ular membahayakan di belakang rumah, kan mesti dibunuh. Nah, tapi ini dia karena ingat istrinya masih hamil, Totoyur di masyarakat nanti anaknya cacat kalau lahir minimal sumbing. Dia jadi apa? Eh, takut. Jadi faktor-faktor seperti itu akan memengaruhi dia, mengalahkan dia. Bagaimana sikapnya? An yujahida nafsahu ala daf'iha. Bersungguh-sungguh terhadap jiwanya, terhadap dirinya untuk menolak hal itu. Tidak. Ini sama sekali tidak mendatangkan kesialan. Ini tidak dijadikan oleh syariat sebagai sesuatu yang mendatangkan kesialan. Bismillah dia bunuh. Dia tolak dari jiwanya tadi bersungguh-sungguh. Wa yasta'inu billahi ala dzalik dan dia minta pertolongan terhadap Allah atas hal itu. Jadi minta pertolongan terhadap Allah atas hal itu. Artinya meskipun anggapan banyak orang ini mendatangkan kesialan, dia tolak, dia sungguh-sungguh untuk jiwanya itu menolak hal itu, dia lakukan dengan meminta pertolongan kepada Allah saja. Wala yarkunu ilaiha biwajhin, tidak bersandar kepada hal itu sedikit pun. Hmm. lian dafi asharu anhu agar tertolak kejelekan dari dia. Hmm. Tertolak kejelekan dari dia dalam arti tidak muncul e, sesuatu yang mengurangi e, terhadap tauhidnya, terhadap tawakalnya kepada Allah Taala. Nah, ini secara ringkas apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Ya. Kemudian untuk rincian eh, penjelasan terhadap dalil-dalil ini yang disebutkan dalam Kitab Tauhid Wah insya Allah kalau ada kesempatan pertemuan berikutnya kita baca. Ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu taala a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.